المصنف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أبو هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ketika turun ayat ini Rasul berdiri menyampaikan khutbahnya alaihi salatu wassalam qala ya ma'syara quraish au kalimatan nahwaha wahai Quraisy atau kalimat yang semakna dengan itu Ishtaru anfusakum Selamatkan diri kalian Selamatkan diri kalian sendiri dari adab Allah. Selamatkan dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. La ugni ankum minallahi syai'a. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian sama sekali dari Allah, dari adabnya. Ya Abbas, Ibn Abdul Muttalib, La ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas dan Abdul Muttalib, pamannya. Akhul Ab. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali dari Allah. Maka selamatkan dirimu sendiri. Dengan amalanmu. Ya Sofiyah. Ammata Rasulullah. Dipanggil oleh Rasul satu persatu namanya. Wahai Sofiyah Bibi Rasulullah La ughni anki minallahi syai'a Aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali dari Allah Selamatkan dirimu sendiri dengan amal solehmu Ya Fatimah bintu Muhammad Dan juga kamu wahai Fatimah Putri beliau sendiri salini min mali ma shifti. Kalau harta, minta semaumu kepadaku. La ughni anki min Allahi syai'a. Adapun dari Allah, dari murka dan adabnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Selamatkan dirimu sendiri. Qauluhu wa fihi ada pernyataan muallif wa fihi yakni fi sahih al-Bukhari di sahih Bukhari Qauluhu an Abi Hurairah ukhtalifa fi ada Adapun Abu Hurairah diperselisihkan namanya wasahah an Nawawi dan Nawawi rahimahullah membenarkan anna ismahu Abdurrahman ibnu Sakhr. Dari sekian nama yang disebutkan, yang dikuatkan Nawawi adalah nama Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr dari suku Daus, Dausi. Kamar wahul hakim fil mustadrak an Abi Hurairah di mana di mustadrak hakim dari Abu Hurairah Qala kana ismi fil jahiliyah Abdu Syams ibni Sakhr. Namaku di jahiliyah Abdu Syams. <coughs> Hambanya matahari. Na'udzubillah. Fasummitu fil Islam Abdurrahman. Maka setelah Islam diganti namaku dengan Abdurrahman. Maka beliau Abdurrahman ibnu Sakhr wa huwa Dausi. Ala. Wa rawahu isnadihi an Nabi Hurairah anna Nabiya sammahu الدولابي ini imam yang punya kitab al Kuna wal Asma khusus menjelaskan nama-nama muhadithin atau perawi-perawi hadis baik kunyahnya maupun namanya fulan kunyahnya siapa kunyahnya ini namanya siapa karena kunyah kan banyak sekali di kalangan muhaddithin Abu Abdullah berapa yang namanya Abu Abdullah nah dijelaskan satu persatu yang ini namanya ini namanya itu walhasil Abu Hurairah karena kunyah maka masuk juga dan beliau sebutkan di sana bahwa Rasul menamakan nama beliau Abdullah. Wahwa Dauzi. Ya, dari suku Daus. Min fudala'i sahaba wa hufadihim. Sahabat yang ma'ruf, mulia, hafid, banyak hafal hadith hafidha anin nabi sallallahu akthar mimma hafidhahu ghairu beliau hafal dari Rasulullah sallallahu wasallam lebih banyak dari yang selainnya dan itu karena beberapa hal walaupun Islamnya belakangan beliau Islam tahun ke-7 Hijriah sebab yang pertama doa Rasul SAW untuk Abu Hurairah. Karena beliau sempat mengeluh, lupa apa yang telah beliau hafal dari hadis-hadis Rasul. Maka Rasul perintahkan untuk dibuka imamah beliau, dihamparkan kemudian didoai Rasul, diperintahkan untuk dilipat lagi dipakai. Kata Abu Hurairah setelah itu tidak pernah aku lupakan satupun dari hadis Rasul SAW. Nah, dan itu diketahui di kalangan sahabat, maruf, juga tabiin, bahwa Abu Hurairah min auiyatis sunnah dari wadah sunnah, yani banyak tandon menampung sunnah banyak. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengutus Masruq murid beliau imam tabi'in ma'ruf di musim haji untuk mendatangi Abu Hurairah dan tanya kepadanya 10 hadis. Ditanya oleh Masruq hadis ini. Sampaikanlah Abu Hurairah aku dengar Rasulullah berkata begini. Hadis ini aku dengar Rasulullah berkata begini. Maksudnya oh, sampai 10. Kata Aisyah, kamu dengar, kamu hafalkan betul apa yang disampaikan Abu Hurairah. Bahasanya sampai 10. Dihafal ya, betul dipegang oleh masuk Ini yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Sampai musim haji tahun depan. Setahun. Kata Aisyah, radhiyallahu anha, kembali kamu ke Abu Hurairah. Tanyakan kepadanya 10 hadis yang kamu tanya tahun yang lalu. Tanyakan lagi. Datangnya oleh Masruk. Satu persatu hadis itu ditanyakan kepada Abu Hurairah. Disampaikan seperti apa adanya. Kata Masruk, Wallahi, Abu Hurairah tidak menambah satu huruf, tidak mengurangi satu huruf. Tidak mengedepankan sesuatu yang kemarin tahun lalu di belakang, tidak membelakangkan sesuatu yang kalimat yang di tahun lalu di depan. Apa adanya persis hafalannya. Karena dijaga betul oleh Mas apa yang disampaikan tahun lalu. Ketika kisah Mas yang diperintah Aisyah ini eh, apa ya kalau tidak sahat takbir, kalau tidak salah ungkapan ini Aisyah mengecek atau memastikan kekuatan hafalan Abu Hurairah. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Wa hakadha falyakun hifdhu talibil ilm atau talibul hadis." Maka hendaknya demikian hafalan seorang penuntut ilmu. La yazidu harfan wala yang kusuh tidak menambah satu huruf pun tidak mengurangi satu huruf pun tidak mengedepankan yang di belakang tidak membelakangkan yang di depan wah kata rahimahumullah uh, itu yang pertama doa Rasul yang kedua <clears throat> mulazamah karena mulazamahnya dengan Rasulullah SAW begitu beliau Islam terus beliau lengket dengan Rasul Hab, Habor dalam keadaan mukim safar dimanapun Rasul berada di situ ada Abu Hurairah maka banyak tahu beliau tentunya lebih dari yang lain yang ketiga marwiyatus sahabah Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang sebelum beliau Marasil Cuman ketika meriwayatkan Abu Hurairah nggak perlu menyebut dari siapa dan itu nggak masalah di kalangan ulama karena sahabat semuanya ma'ruf udul thiqal Allah sendiri dan Rasulnya yang memuji nggak perlu ditauti. Ya kalaupun nggak disebut kita yakin kesikohan mereka nggak perlu ditanyakan. Yang iskal kalau itu bukan sahabat nggak disebut perawinya siapa ini belum tentu dia perawi yang thiqah belum tentu dia adil hafalannya dan seterusnya adapun sahabat sudah nggak perlu itu tiga alasan hafidha anin Nabi SAW akthara mimma hafidhahu ghairuh mata sana sab'a au zaman au tisa' wa khamsin. Meninggal tahun antara 57 atau 58 atau 59 Hijriah dan itu doa beliau. Diriwayatkan Abu Hurairah meminta kepada Allah uh, kurang lebih lafadznya beliau ucapkan Allahumma la la tulhikni Biroksi sitin atau Sanata sitin Ya Allah jangan kau temukan aku dengan tahun ke-60 Jadi jangan sampai tahun 60 aku masih hidup begitu <clears throat> Disebutkan ulama karena beliau tahu dari Rasulullah SAW Banyak riwayat hadis yang menyebutkan tentang fitnah terjadi di tahun-tahun itu dan memang terjadi banyak fitnah di ya, tahun 60 Hijriah fitan banyak terjadi peperangan ini pertumpahan darah hasil Abu Hurairah tidak ingin mendapati semua itu dan Allah kabulkan lima tahun 59 atau bahkan 58 atau bahkan 57 beliau sudah wafat radhiyallahu anhu wa huwa ibnu thaman wa sab'ina sanah meninggal tahun usia beliau 78 tahun. Qauluhu qama Rasulullah fi sahih min riwayat Ibnu Abbas, sa'ada Rasulullah sallam 'ala safa. <clears throat> Di riwayat Ibnu Abbas disebutkan berdirinya Rasul itu di Bukit Sofa. Sofa ma'ruf di Masjidil Haram Qauluhu hina unzila alaihi wa andir ashiratakal akrabin. Ketika turun ayat ini, ashiratul rajul hum banu abihi al-adnaun au qabilatuhu. Ashirah banu abihi. Ashiratul rajul kalau kamu ditanya man ashiratuka maka mereka adalah Banu Abihi, anak-anak bapaknya. Ini saudara-saudara dia. Termasuk sepupu-sepupunya, anak atau cucu dari e, kakeknya. Karena cucu kakekmu kan bukan hanya kamu. Kakekmu mungkin punya anak lima, salah satunya bapakmu punya satu lagi laki lagi, punya cucu, sepupumu. Itu juga asyirah. Bahkan sebagian ulama sebutkan Abu Rabi Famadun ayah yang keempat ke bawah itu asyirah. Jadi ayahmu itu satu, kakekmu itu dua, buyutmu itu tiga, cangga empat. Nah, dari cangga ini ke bawah, cucu-cucunya cangga ini semua adalah asyirah kamu. Cangga kamu mungkin punya anak sepuluh. Dari sepuluh ini punya anak, punya cucu, ini walhasil semua ini adalah asyirah. Ke atas sudah tidak disebut asyirah. Al-akrabun adapun akrabun mereka yang punya hubungan kerabat dekat hubungan darah famili denganmu dan itu dimulai tertibnya seperti faraid furu' furu' usul hawashi. Furu artinya ke bawah. Diistilahkan dengan jihatul bunuwa. Dari sisi keturunan anak ke bawah, furu farak. Far'ur rojul. bunuwa. Makanya sebut ibn fulan, bin fulan. Itu akrobin. Ke bawah terus cucumu apa anaknya cucu namanya cicit buyutlah ke atas bawah juga buyut allah kalau sama buyut tangga canggamu kalau kamu masih hidup itu akrobun akrobi <coughs> masuk di dalamnya terus ke bawah yang kedua usul ke atas ubuah kebapaan sisi kebapaan artinya bapakmu bapaknya bapakmu kakeknya bapakmu terus ke atas jika masih hidup akrobun beri peringatan kepada mereka <coughs> kemudian ukhuwah <coughs> persaudaraan ukhuwah Nah ini saudaramu, kakakmu, adikmu, kemudian umumah, ami-amimu, saudaranya bapakmu, kakaknya bapak, adiknya bapak, wah kata. Itu semua akrobun. Mereka semua Allah perintah kepada Rasul untuk menyampaikan peringatan ini kepada mereka. Ya ma'syara Quraisy ya ini jamaah wahai jamaah Quraisy orang Quraisy Quraisy ini lakop bukan nama Quraisy adalah lakop nama Quraisy sendiri adalah Fihir ibn Nadr ibn Malik sebagai salah satu dari kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang nasabnya ke Quraisy ketemunya di sini nanti di Fihir. Fihir bin Nadr ibn Malik. Ini yang disebut Quraisy. Al-Qurashi adalah dari garis keturunan Fihir ibn Nadr. <clears throat> لأنهم أحق الناس ببرك wa الديني والدنيوي Kenapa Allah perintah untuk Rasul memberi peringatan? Nyampaikan kepada mereka. Karena mereka orang paling patut untuk diberi peringatan. Paling berhak mendapat batimu Orang paling berhak mendapat kebaikanmu Baik itu kebaikan agama Seperti nasihat Ilmu nah, Amar ma'ruf Nahi mungkar Paling berhak adalah Keluargamu tadi Ashiratul kal akrabun Ataupun itu bakti duniawi kamu bantu dengan harta, dengan tenaga, diziarahi dan yang semisalnya. Kama qala ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka yang bara apinya manusia dan bebatuan. Fakat amarahullahu aydan bin nadara amma. Kalau itu perintah kepada Rasul untuk menyampaikan peringatan secara khusus kepada kerabat keluarga beliau, juga beliau diperintah secara umum menyampaikan. Kama qala ta'ala seperti dalam Yasin 6 litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun agar engkau menyampaikan peringatan ini indar kepada kaum yang bapak-bapak mereka tidak mendapat peringatan dan mereka dalam keadaan lalai dari ilmu dari al-haq sampaikan kepada mereka semua Wa andirin nasa yauma ya'tihimul adab di Ibrahim. Andir. Sampaikan peringatan ini kepada umat manusia semua. Di hari yang datangnya ada kepada mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa taatnya Rasulullah SAW kepada perintah-perintah Allah. Begitu turun perintah, wa andir ashirotakal akrobin, langsung. Nggak nunggu nanti, langsung. Disampaikan kepada Quraisy pada Fatimah, Sofia, Abbas, dan yang lain-lain. Asyirah akrabun, kumpulkan oleh Rasul dan disampaikan ini. Indar, karena ini perintah Allah. Alaihi salatu wassalam. Qauluhu ya ma'syara quraish Al-ma'syar al-jama'ah. Qauluhu kalimatan nahwaha atau kalimat yang serupa dengan itu Huwa binasbi lima afan ma qablahu. Mansub dia kalimatan. Nahwaha. Karena ma'atuf kepada yang sebelumnya, yang sebelumnya ma'atuf. Ya maksharoh Quraisy atau kalimat yang se makna dengan itu. Dan ini dari kejelian atau kehati-hatian perawi biasanya tentunya diucapkan ketika mereka syak, ragu. Lafadznya ma'syara Quraisy atau yang lain ya yang disebutkan Rasulullah. Apa beliau katakan ma'syara Quraisy atau ya ayuha Quraisy? Ya Quraisy atau ya maknanya sama semua. Cuman mereka hati-hati karena ragu apa lafadznya maknanya paham itu cuma lafadz yang betul-betul diucapkan Rasul ketika mereka ragu ini yang mereka katakan au kalimah nahwaha begitu Prabu katakan atau kalimat yang mirip dengan itulah maknanya itu panggilan Rasul kepada mereka Ishtaru anfusakum أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه beli diri kalian artinya selamatkan dengan tauhid pada Allah. Murnikan tauhidmu kepada Allah. Seakan itu nilai jualnya untuk menyelamatkan dirimu. Kamu beli supaya kamu nggak diada. Dengan bertauhid kepada Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan dia dengan yang lain, mengikhlaskan ibadahnya semua hanya untuk Allah, tiada sekutu baginya, mentaati segala perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, fa inna dzalika ladzi yunji min adzabillah. Itu yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lal i'timad 'alal ansab wal ahsab bukan bersandar kepada nasab dan keturunan atau keluarga oh dia dari keturunannya fulan dari bangsawan dari keluarga ini nasabnya itu lalu merasa oh, selamat sudah nggak akan kena apa-apa nah sementara amalan dia nol Gak ada ketaatannya, jauh dari tauhid, jauh dari ikhlas. Ya sia semua itu. Fa inna dalika ghairu nafi' inda rabbil arbab. Karena semua itu di hadapan Allah nggak ada gunanya. Makanya di Sahih Muslim Rasulullah SAW sebutkan, "Waman batta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Orang yang amalannya lambat tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya kalau amalanmu seperti itu, maksiat, dosa ini jauh dari ilmu, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, musyrik bahkan beda. Nggak akan kamu diselamatkan karena nasabmu, karena kamu keturunan ini atau keturunan itu gak ada gunanya semua. Di sisi Allah <clears throat> Berapa banyak Allah kasih contoh istri Nu, istri Nabi Lut alaihissalam, anak Nabi Nuh alaihissalam, semuanya dihancurkan oleh Allah. Adalah hubungan yang sangat dekat sekali. Hubungan keluarga yang sangat erat sekali, tapi mana ada gunanya? ketika billah mereka menyalahi dan menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala sia-sia semua itu dan termakan oleh adab makanya disebutkan ketika Imam Asma'i rahimahullah tawaf beliau dapati seorang anak muda anak muda sambil menempelkan tubuhnya di dinding Ka'bah sambil eh, menangis anak ini didengar oleh Imam Asma'i anak ini mengadu kepada Allah dan berdoa kepadanya yang artinya dari ucapan anak ini dia berharap betul keselamatan dari Allah lindungan dari Allah karena dia merasa kurang bekalnya untuk akhiratnya, ketaatan dan ibadahnya. Nah, alhasil kalau bukan karena rahmat Allah ini dia akan binasa. Asma'i mencuri-curi pandang ternyata dilihat beliau adalah Hussein bin Ali radhiyallahu taala Maka ditanya oleh Asma'i, engkau berkata demikian pada engkau siapa engkau? Artinya cucu Rasul SAW, ibunya anak Rasul, bapaknya orang yang sangat dicintai Rasul, menantunya. Kenapa engkau takut? Apa yang engkau khawatirkan? Maka kata Usai wahai Asma'i Allah ciptakan surga bagi setiap yang taat kepadanya walaupun itu budak hitam Allah ciptakan neraka bagi yang bermaksiat kepadanya walaupun itu tuan di Quraisy tidakkah engkau mendengar firman Allah di Quran fa'idha idza suri فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Kalau sudah ditiupkan sangkakala, nggak ada gunanya nasab di antara mereka di hari itu. Dan mereka tidak saling tanya gimana fulan ya apa ingin menyelamatkan masing-masing, sibuk ingin menyelamatkan dirinya. Melanjutkan yang tadi قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه ini ucapan Rasul ini Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah sama sekali. Hujjah. Telak. bagi mereka yang bergantung kepada para nabi atau orang-orang soleh dan berharap sangat kepada mereka untuk mendapat syafaatnya atau bisa memberinya manfaat, maslahat atau bisa menolak bala dari mereka, menyelamatkan mereka dari bahaya. Rasul sendiri mengatakan la ughni ankum Allahi syai'a. Sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari Allah. Apalagi itu yang di bawah Rasulullah SAW utamaannya Fa inna dhalika huwa syirkul ladhi harramahu Allah taala. Karena ketergantungan kepada selain Allah dan berharap kepadanya merupakan syirik yang Allah haramkan. Wa aqama nabiyahu bil indar'an. Dan Nabi pun telah menyampaikan peringatan ini pada umatnya. Kama akhbara ta'ala anil musyrikin. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang musyrikin. Fi qawlihi والذين اتخذوا min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulba kami tidak menyembah mereka orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah kata mereka kami tidak menyembah yang kami lakukan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sebagai perantara kami tadi supaya dapat maslahat suatu kebaikan manfaat duniawi atau menyelamatkan mereka menolak dari mereka suatu kejelekan haula'i syufa'auna indallah perkataan musyrikin pula oh, mereka-mereka ini memberi syafaat kami di hadapan Allah dipastikan dan seakan sudah selamat mereka yang tentukan, mereka yang atur. Gak ada keyakinan, tidak ada ingatnya mereka kalau segalanya di tangan Allah. Gak ada manfaat semuanya, gak ada guna semuanya dengan kecuali seizin Allah. Itu gak ada diingat mereka. Yang mereka ingat ini orang soleh, ini wali, ini pasti berguna, pasti menyelamatkan mereka Fa'abtalallahu dhalik. Maka Allah batilkan semua itu, Allah bantah. Wa nazzaha nafsahu an hadha syirk. Allah sucikan dirinya dari kemusyrikan ini. Wasayati takriru hadal maqam insyaallah taala. Dan tentang ini akan lebih kita perjelas di bab yang berikutnya nanti kita cukupkan sekian. Sebelumnya mungkin perlu sedikit pemberitahuan kepada antum semua bahwa seperti yang antum ketahui bersama bahwa pembangunan Ma'hadul Banat Mahat Putri telah mulai nah, dari penggalian fondasi untuk fondasi dan segalanya dan itu tentunya untuk pendidikan kita dan anak-anak kita semua uh, untuk kemaslahatan kita bersama maka sangat diharapkan ta'awun antum semua sebisanya yang dengan tenaga, yang dengan kekuatannya, waktunya untuk lebih cepat proses pembangunan itu eh, hendaknya masing-masing bisa meluangkan sedikit dari harta atau tenaganya, waktunya untuk ta'awun membantu Eh, pelaksanaan atau pembangunan mahat ini wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi dan Rasul sebutkan Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu hajat saudaranya maka itu yang perlu kita sampaikan agar lebih cepat pembangunan ini berjalan. Proyek ini perlu keterlibatan semua pihak, perlu keterlibatan kita semua, perlu ta'awun masing-masing dari kita, eh, masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Wafakakumullah lima yuhibbu warda wa wassalamu wa rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.